Kenapa di dalam dakwah uh, Al-Firqatun Najiyah Ahlu Sunnah Mereka mementingkan Tauhid Dan mengutamakan Tauhid Karena di dalamnya terdapat keutamaan Yang pertama Qala Allah Ta'ala Allah berfirman Alladzina amanu Walam yalbisu imanahum bizulmin Ulaika lahumul amnu Wahum muhtadun Allah berfirman, sesungguhnya eh, orang-orang uh, yang beriman dan tidak mencampuradukkan keimanan mereka bizulmin dengan kezaliman. Ulaika lahumul amu Mereka lah yang akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka lah orang yang akan mendapatkan petunjuk. Ini janji Allah. Ini keutamaan pertama yang ada di dalam tauhid. Yaitu jika orang itu beriman dan tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan, dengan kedoliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan, aman di dunia dan juga di akhirat. Dan mendapatkan petunjuk ini yang kedua baik di dunia ataupun di, di akhirat nanti akan kita baca <clears throat> bagaimana ketika ayat ini turun kepada Rasulullah SAW pertama kali an Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Kala beliau berkata, lama nazalat hadhil ayat. Ketika turunnya ayat ini, ini eh, turunnya ayat ini. <clears throat> Syakka ke 'alal muslimin. Maka hal itu sangat berat dirasakan bagi kaum muslimin. Yang waktu itu adalah para sahabat. Syakka ke 'alal muslimin. Waqalu dan mereka mengatakan Ayuna la yadlimu nafsahu Siapa di antara kami yang tidak mendolimi nafsahu Mendolimi dirinya sendiri ya Rasulullah ini para sahabat bertanya, kok ayat ini mengatakan orang yang beriman tetapi syaratnya tidak mencampur adukkan dengan kezoliman. Para sahabat, lo apakah ada orang di antara kami ini yang tidak mendoliminya, mendolimi diri sendiri? Maka para sahabat eh, banyak di antara mereka yang memahami ayat ini, zolim di sini maksudnya zolim mendolimi diri sendiri. <clears throat> Seorang yang kurang dalam taat itu sebenarnya sudah mendolimi dirinya sendiri. Ini. Maka para sahabat merasa bahwasanya ternyata syaratnya terlalu berat untuk seorang itu mendapatkan keamanan dan petunjuk. Maka eh, Rasulullah SAW mengatakan, Fakala Rasulullah SAW. Ini jawabannya. Laisa dalika. Bukan itu maksudnya dolim di sini orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan dengan kezaliman. Zalim di sini bukan itu yang dimaksud. Bukan kezaliman terhadap diri sendiri. Innama huwa syirk. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah syirikat. Lawannya tauhid. Oleh karena itu orang yang beriman dan dia bertauhid kepada Allah betul-betul imannya itu murni, tidak dicampur dengan kesyirikan. Nah ini inilah yang dinamakan dengan iman yang yang sempurna. Iman yang tidak ada campuran kesyirikan sama sekali dalam dirinya. Nah, Inna mahuwa syirku itu yang dimaksud keboliman dalam ayat ini adalah syirik. Alam tasma'u qaula Luqman. Tidakkah kalian itu mendengar perkataannya Luqman? Nah, Luqman dalam surat Luqman. Nah, perkataannya Luqman dalam surat Luqman disebutkan libnihi kepada anaknya. Ketika Luqman dikisahkan oleh Allah SWT eh, ketika beliau berkata kepada anaknya. Ini di dalam Al-Qur'an. <clears throat> ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, ini wasiat pertama yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya bunayya la tusyrik billah. <clears throat> Wahai anakku, La tusyrik billah. Janganlah engkau itu berbuat sekutu, menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat yang sangat besar. Inilah yang dimaksud kezaliman. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar dan inilah yang dimaksud di dalam ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan dengan kezaliman. Yang dimaksud adalah kesyirikan. Artinya apa? Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan, maka merekalah yang mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Mendapat petunjuk di dunia dan di akhirat. Sebagian ulama mengatakan mendapat petunjuk di dunia dan mendapatkan keamanan di akhirat. Walaupun sebenarnya dua-duanya akan mendapatkan di dunia dan di akhirat mendapatkan petunjuk dan dan keamanan. Seorang yang dia itu bertauhid, maka jiwanya akan merasa aman dari rasa takut kepada selain Allah. Adapun orang yang dia itu berbuat syirik kepada selain kepada selain Allah, maka kita akan dapatkan hidupnya penuh dengan ketakutan. Nah ini penuh dengan dengan ketakutan harus mengadakan sesajen. Nah ini setiap bencana tidak kemudian kembali kepada Allah, tetapi kemudian takut wah ini sesajennya kurang atau tidak melakukan sesajen terlambat. Nah ini sehingga dalam rangka untuk membuat ridho yang dia <clears throat> berbuat sekutu kepadanya, ini dia harus mempersembahkan larung. Nah ini kemudian mengadakan e, nyadran, nyambat di kuburan dan sebagainya. Ini akibat apa? Akibat kesirikan. Sehingga kesirikan itu justru tidaklah memberikan ketenangan pada diri seseorang, tapi justru membawa kepada rasa khawatir, rasa takut, tidak merasa aman. Di samping dia sesat di dunia ini, tidak mendapatkan petunjuk. Dan di akhirat orang yang beriman dan tidak berbuat kesyirikan akan mendapatkan keamanan, aman dari neraka. Dan akan diberikan petunjuk untuk menuju apa? Surga. Nah, ini mereka akan mendapatkan petunjuk cahaya dari Allah SWT untuk mereka itu bisa berjalan eh, dan kemudian bisa masuk ke dalam surga. Karena seorang yang masuk ke dalam surga itu butuh petunjuk. Sehingga orang-orang yang berbuat kesyirikan maka sebelum mereka itu sempat berjalan nah, ini di atas jembatan eh, titian yang Allah akan panjangkan di atas neraka maka mereka sudah akan terjerumus duluan adapun orang yang beriman maka akan mereka bisa melewatinya mereka akan bisa melewatinya dengan selamat hmm. <clears throat> maka fahadil ayat ayat ini justru tubashirul mu'minin memberikan kabar kepada kaum mukminin al muwahhidin kaum mukmin yang muwahhid alladzina lam yulbisu imanahum bisyirkin ini orang-orang yang mereka itu tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan fattada'u fabta'adu anhu maka mereka menjauh dari kesyirikan inilah orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Annalahumul amnat tama. Bahwasanya mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Aman dunia akhirat. Min adabillahi fil akhirah. Aman dari adab Allah di akhirat nanti. Ini dan juga perasaan aman di dunia ini dari segala rasa takut. Ini rasa takut kepada kepada seorang yang itu berbuat tauhid. Sehingga perasaannya itu hanya takut kepada Allah perasaannya tentram dan aman berada dalam tauhid. Ini. Wa ulaika humul muhtaduna fid dunya. Dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk di dunia ini dan akan terus berlangsung petunjuk itu sampai yaumul yaumul kiamat. Ini keutamaan pertama dari tauhid. Ini keutamaan pertama dan yang utama yaitu keamanan di akhirat nanti dari adab. Keamanan oleh karena itu Allah SWT berfirman innallaha eh, <clears throat> la yaghfiru ayyushraka bihi wa yafiru maduna Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya ancamannya ini terasa apa? Terlalu berat. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau seorang meninggal dalam keadaan masih berbuat syirik, tidak bertobat dari kepada Allah SWT dari perbuatannya, maka dia akan mendapatkan Eh, mendapatkan kecelakaan abadi. Nah, ini adapun dosa yang di bawah kesyirikan maka akan mendapatkan masih akan mendapatkan harapan. Harapan walaupun seorang itu nah, diadab tetapi dia tidak akan kekal. Dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dimasukkan dalam surga. Ahlul maksiat orang yang situ berbuat maksiat tetapi mereka itu berbuat tauhid tidak pernah berbuat kesyirikan dan dia merasa bahwasanya perbuatan maksiatnya itu adalah apa? adalah suatu dosa maka perasaan bersalahnya perasaan berdosanya dia dan dia bertobat atau walaupun dia belum sempat bertobat maka itu akan eh, akan mendapatkan apa? mendapatkan ampunan maka jika Allah menghendaki maka akan Allah apa? Ah, Allah akan entaskan seorang dari neraka atau bahkan Allah selamatkan dari neraka. Inilah keutamaannya yang pertama dan yang paling utama yang tauhid. Ini. <clears throat> yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam Keutamaan yang kedua Rasulullah SAW bersabda Al imanu bid'un wa sab'una syubah Iman itu Ada tujuh, Ada enam puluh lebih Bid'un itu bilangan antara eh, antara puluhan itu namanya bid'un sekian eh, <clears throat> eh, situ 60 60 sekian nah ini bid'un ini diartikan sekian saja tapi orang Arab biasanya dibalik dulu sekian dan 60 bukan 60 sekian hmm. sekian dan 60 bid'un wasitu nasyubatan 60 eh, sekian cabang fa afdaluha maka yang paling afdol, yang paling utama dan paling tinggi di antara cabang-cabang keimanan adalah qaulu la ilaha illallah. Adalah perkataan persaksian la ilaha illallah. Ini adalah yang paling tinggi. Wa adnaha dan yang paling ringan iman yang paling ringan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq menyingkirkan sesuatu yang nah, membuat maudorat di jalan rintangan atau sesuatu yang memberikan maudorat orang yang berjalan maka dia menyingkirkan maka ini termasuk cabang apa? cabang keimanan eh, sehingga seorang yang dia itu lewat di, dia suatu jalan dia tahu ternyata oh ini ada ada bahaya ada duri eh, atau ada paku dia singkirkan dia dapat ganjaran dia mendapatkan ganjaran karena ini adalah termasuk di antara cabang keimanan. Ya, ini. Bukan kemudian karena dia menginjak <clears throat> paku, wah, mosok saya sendirian. Ya, orang lain harus merasakan juga. Ya, ya, ini termasuk di antara apa? Eh, di antara <clears throat> cabang-cabang kesyirikan. Artinya bukan cabang keimanan, tapi justru adalah apa? Eh, adalah termasuk di antara Eh, wasasus syaitan. Karena syaitan ini mereka tahu iblis sudah tahu dan sudah ditetapkan dia masuk neraka. Tidak kemudian dia kemudian menghalangi orang supaya masuk neraka. Eh, jangan kayak saya, tidak. Eh, Tetapi apa? Cari orang kurban supaya dia dapat teman. Ini iblis. Maka menghindarkan kehilangan dari jalan. Seandainya seorang itu entah dia sudah terlanjur terkena duri di jalan ataukah belum sempat terkena, maka dia singkirkan supaya orang lain tidak apa? tidak terkena dengan dengan duri atau e, kaca e, atau hal-hal yang bisa mencelakakan. Atau misalkan yang licin, maka dia kasih tanda di jalan ini supaya orang tidak apa? E, tidak terpleset maka ini termasuk di antara di antara cabang-cabang keimanan. Ini <clears throat> ini yang, yang kedua. Yang ketiga ja'a fi kitab dalil muslim. Disebutkan dalam kitab Dalil Muslim fil I'tiqad wa Tadhir. Nah, <clears throat> dalil Muslim petunjuk bagi seorang muslim dalam uh, eh, akidah dan tadhir dan pembersihan akidahnya. Lifadilati Syekh Abdullah Khayyat Yang ditulis oleh Fadilati Syekh Abdullah Khayyat Berikut ini At-tauhidu yusabbibu sa'adata Tauhid itu akan bisa membawa kepada sa'adah Bisa menyebabkan kemuliaan hidup nah, Ini <clears throat> Wa yukafiru dhunub Dan yang kedua adalah bisa menghapuskan dosa Almar'u Seseorang bihukmi basyariyatihi sebagai seorang manusia ya, sebagai hukumnya hukumnya sebagai seorang manusia bihukmi basyariyatihi wa adami ismatihi dan sebagai kodratnya bahwasanya manusia itu tidaklah dia itu maksum terjaga dari kesalahan qad qadamuhu pasti terkadang dia akan terjerumus terkadang terpeleset telapak kakinya. Tanzaliku qadamuhu. Wa yaqa'u fi ma'siyatillah. Terkadang dia terjatuh dalam perbuatan maksiat dan semua orang ini bisa saja terjadi pada dirinya walaupun dia mukmin tetapi terkadang terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan. Fa idza kana min ahli tauhid, tetapi jika seorang itu termasuk di antara ahlu tauhid, orang yang dia itu mentauhidkan Allah. Al-khalis yang betul-betul murni min syawaib syirki dari berbagai campuran kesyirikan. Dari berbagai campuran kesyirikan. Fa inna tauhidahu lillah. Maka tauhidnya dia kepada Allah. Wa ikhlasahu dan ikhlasnya dia di dalam fi qauli la ilaha illallah dalam mengucapkan la ilaha illallah yakunu maka akan menjadi akbar amilin akan menjadi faktor yang paling besar akan menjadi faktor yang paling besar fi sa'adatihi di dalam kemuliaannya kebahagiaannya siapakah yang tidak menginginkan kebahagiaan nah, ini kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat. Siapakah yang tidak menginginkannya? Jelas orang itu akan menginginkannya jika seorang manusia itu betul-betul memakai akalnya. Maka semua manusia mengharapkan yang namanya kebahagiaan. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengharapkan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan hakiki inilah yang dimaksud ya, dalam dalam pembahasan ini. Karena tidak ada kebahagiaan hakiki kecuali adalah dengan apa? Nah, dengan bertauhid wa takfir dzunubihi dan yang kedua eh, adalah dihapuskannya dosa-dosanya wa mahwi sayyiatihi dan akan dihilangkan segala keburukannya kama jaa fil hadis dan ini disebutkan sebagaimana datang dalam hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida barang siapa yang dia bersaksi Anna ilaha illallah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wahdahu semata. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan dan bahwasanya Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya dan wa kalimatuhu dia adalah kalimatnya Allah alqaha ila Maryam yang Allah <clears throat> lemparkan kepada Maryam wa ruhum minhu dan Allah dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala wal jannatu haqqun wal jannata haqqun dan bahwasanya surga adalah hak benar adanya wan nar haqqun dan bahwasanya neraka adalah benar adanya maka ini jika seorang itu bersaksi dengan itu semuanya keyakinan yang yang harus diyakini tadi itu lima hal yang pertama adalah apa syahadatain la ilaha illallah muhammadun rasulullah nah ini, ini yang kedua wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaina maryam ini yang kedua wal jannatu haqqun yang keempat surga adalah benar yang kelima, neraka adalah benar. Maka dengan kelima hal ini, kelima keyakinan ini, maka Allah akan adkhalahullahul jannah. Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga. Alamakana minal amal. Dengan amalan apa saja yang diamalkan. Amalan apapun, walaupun sekecil asapun, maka kalau meyakini lima hal ini, maka pasti Allah akan masukkan dalam dalam surga. Dan yang pertama kali adalah yaitu adalah bersaksi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini pasti Allah akan masukkan dalam surga. Bukan hanya sekedar mengucapkan saja tapi syahida bersaksi. Persaksian itu adalah eh, bukan sekedar perkataan saja. Sebagaimana seorang yang bersaksi di suatu pengadilan. Ini dia tidak hanya sekedar apa? Eh, berkata tanpa ada konsekuensinya karena apa? Perkataannya dia akan dijadikan apa? Pegangan untuk menghukumi seorang bahkan berkaitan dengan nyawa seseorang. Ya di sini. Oleh karena itu saksi jika seorang itu persaksiannya adalah persaksian palsu, maka ini termasuk yang terlaknat. Nah, ini. Dan termasuk di antara dosa-dosa besar adalah kalau seorang itu bersaksi, saksinya saksi palsu. Persaksian yang palsu. Karena persaksian palsu itu berkaitan dengan dengan harta seseorang, dengan nyawa seseorang, dengan harga diri seseorang. Oleh karena itu berat persaksian. Bahkan bisa jadi seorang yang dia bersaksi dan ternyata tidak bisa mempertanggungjawabkan persaksiannya, maka bisa jadi dia yang dihukum. Orang yang bersaksi cipulan berzinat berzina, ya dia bersaksi, tapi ternyata tidak sampai ini eh, Orangnya tidak sampai jumlahnya empat orang. Maka yang tiga orang bersaksi ini tadi bisa jadi di nah, justru dihukum cambuk. Makanya persaksian ini berat. Nah, apalagi persaksian terhadap sesuatu yang paling besar yaitu persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak sembah kecuali hanya Allah. Sehingga janganlah kita menganggap ringan perkataan la ilaha illallah ini. Kita harus mengetahui perkataan la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar mengucapkan saja, tapi kita harus tahu apa kandungan dan makna keharusan yang harus kita laksanakan, kita jalani ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Inilah maknanya. Eh, kenapa kau perkataan la ilaha illallah ini bisa membawa seorang kepada surga, menghalangi seorang dari neraka? Kalau seandainya bukan karena kandungan, bukan hanya sekali kalimat saja yang diucapkan, Nah, ini kalau seandainya la ilaha illallah itu secara mutlak bisa menyelamatkan seorang dari neraka, tentunya orang munafik nah, ini, itu bisa selamat dari neraka. Padahal orang-orang munafik di zamannya Rasulullah mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan Muhammad Rasulullah. Tetapi apakah perkataannya itu dan ikrarnya itu menyelamatkan mereka dari dari neraka? Tidak, justru mereka orang munafik adalah yang paling rendah eh, aspal asfali menenar di derajat yang paling rendah intipnya neraka eh, ini keraknya neraka ini di paling bawah di darkil asfal paling bawah di neraka ini padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah oleh karena itu tidak hanya sekedar berkata tapi bersaksi maka seorang yang bersaksi akan dilihat jika saksinya persaksiannya palsu makanya orang munafik tapi jika persaksiannya adalah benar-benar eh, dengan dari dalam hatinya dan dia menjalankan konsekuensinya dan keharusannya maka itulah persaksian yang akan bernilai di sisi Allah dan bermanfaat nanti yang Kiamat. Nih, ai inna jumlata hadhihi syahadat. Bahwasanya semua persaksian ini terhadap lima hal ini eh, terhadap lima hal La ilaha illallah ini Muhammad Rasulullah dan bahwasanya Isa keyakinannya terhadap terhadap Isa alaihissalam sebagai abdul dan rasulnya dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam yang ditiupkan kepada Maryam <clears throat> dan ruh dari Allah SWT dan kemudian surga adalah hak dan neraka adalah hak maka Allah akan masukkan dalam surga dalam surga amal apapun yang dilakukan ini maka jumlah tahadis syahada seluruh persaksian yang lima ini tadi alati yashhadu hal muslimu yang dipersaksikan oleh seorang muslim di hadil usul eh, terhadap lima prinsip ini tadi ini lima apa lima sila ini tadi ini bukan pancasila tadi ini, ini tapi lima prinsip yang harus dipegang seorang muslim ini tastaujibu dukhulal jannah maka inilah yang akan memasukkan ke dalam ke dalam surga. Ya, ini <clears throat> darun naim yaitu uh, rumah kenikmatan eh, tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan ini pasti akan mengharuskan seorang masuk ke dalam surga wa in kana fi a'malihi walaupun di sebagian amalannya ma'akhir wa taksiratun ada beberapa kritikan atau kekurangan yang ada pada amalannya. Tetapi selama dia sempurna lima persaksiannya, nah ini maka dia akan apa? Ah, akan masuk surga. Walaupun mungkin sempat dimasukkan dalam neraka, akan tetapi ini akan menyelamatkan dari kekalnya seorang dalam neraka. Wa kama jaa fil hadisil qudsi sebagaimana ini disebutkan dalam hadis qudsi. Yaitu apa? Qala Allah Ta'ala Allah berfirman, ya bena Adam. Wahai anak Adam. Inna kalau ataitani sesungguhnya engkau itu kalau datang kepadaku bil ardi dengan sepenuh bumi datang kepada Allah dengan sepenuh bumi apa? khotoya dosa seandainya seorang itu nanti hari kiamat dia datang kepada Allah dosanya memenuhi isi bumi ini. Itu seandainya dosanya apa? Memenuhi isi bumi ini bil ardi khotoya eh, maka tani kemudian engkau menemui diriku menemui Allah SWT dengan seluruh kesalahan dan seluruh dosa tadi tetapi apa datang dalam keadaan la tusyriku bi tetapi satu hal Dosa itu tidak ada sama sekali yang di dalamnya apa? Perbuatan apa? itu syirik bisa ya. Tapi tidak berbuat syirik sama sekali. Walaupun perbuatan maksiatnya sepenuh bumi. Bukan maksiat, maksudnya bukan kesyirikan. Bukan maksiat yang berupa kesyirikan. La ataituka maka aku akan datangkan kepadamu. biha maghfiratan. Dengan sepenuh bumi pula ampunan yang mengampuni apa? mengampuni dosa atau perbuatan maksiat yang sepenuh bumi ini tadi. Nah, ini, ini adalah termasuk janji dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tapi syaratnya di sini yaitu seorang tidak berbuat kesyirikan. Oleh karena itu <clears throat> kita harus senantiasa menjaga istiqamah. Kita berdoa kepada Allah, jangan sampai dijerumuskan ke dalam syirikan. Dan jangan seorang merasa aman, saya nggak akan berbuat syirik. Hati-hati. Hati itu eh, sangat mudah berbalik. Hati itu dalam bahasa Arab qalb. Qalb itu artinya berbolak-balik. Oleh karena itu hati manusia itu sangat mudah untuk ber, berbolak-balik. Terkadang seorang itu mencintai eh, seseorang bisa jadi keesokan harinya membencinya dengan penuh kebencian. Bisa jadi sebaliknya, suatu saat dia itu apa sebenarnya sejak zaman dulu musuh bebuyutan, bencinya mau membunuh mungkin, Tetapi ternyata apa? Ah, bisa jadi seorang itu berubah sangat mencintai orang tersebut yang dia asalnya dibenci. Sebagaimana para sahabat, eh, para sahabat sebagian di antara mereka ada yang masuk Islam itu setelah men, setelah masuk Islam ceritakan wahai Rasulullah engkau dulu adalah orang yang paling aku benci orang yang paling apa aku benci tapi sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai ini orang yang paling aku cintai dan demikianlah nah, manusia semuanya hati manusia bisa berubah terkadang seorang mukmin hari ini bisa jadi kafir Sebagaimana dalam hadis di antara tanda-tanda hari kiamat ada orang-orang yang pagi harinya mukmin, sore harinya kafir. Waliyadzubillah. Sore hari mukmin, paginya sudah kafir. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Itu akan ada. Demikian mudahnya orang mengganti keimanannya. Nah, ini mengganti keimanan. Ini yang bahaya. Oleh karena itu janganlah kita apa? merasa apa? merasa aman tapi kita senantiasa berdoa minta perlindungan kepada Allah dari dari ketergelinciran, dari kesesatan, dari dibaliknya keimanan kita menjadi kemunafikan, kekafiran, kemusyrikan, nah, ini dan seterusnya. Nah, ini kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Nah, Nih. <clears throat> Maka al makna makna hadis ini lau ataitani bima yuqaribu seandainya engkau itu datang kepadaku dengan yukaribu dengan yang hampir mil al ardi hampir sepenuh bumi ini dunuban wa ma'asiyah dosa dan maksiat Wer anak hanya saja engkau itu mita alat tauhid engkau mati dalam keadaan bertauhid la ghafartu laka dunubaka pasti aku akan ghafartu aku akan ampuni Ghafara, ghafara itu dalam bahasa Arab artinya menutupi. Itu. Artinya kalau kesalahan maghfirah berarti kesalahan itu di, ditutupi oleh Allah SWT. Maghfirah dari Allah. Oleh karena itu kalau kita berbuat maksiat, eh, ini maka mintalah maghfirah ditutupi oleh Allah SWT dan diampuni. Eh, ditutupi di dunia ini dan diampuni oleh Allah SWT. Yamul, yamul kiamah. Itulah namanya apa? Maghfirah. Itu namanya istighfar, minta ditutupi kesalahan kita. Eh, ini oleh apa? Oleh Allah swt. wa anak kami annaka mita ala tauhid la ghafartu laka dzunubaka, maka pasti aku akan ampuni bagimu semua dosa-dosamu. Ini ini keutamaannya yang <clears throat> yang ketiga atau keempat ini eh, Ini yang ketiga. Wajah afi hadisin akhar. Kemudian datang dalam hadis yang lainnya. Man laqiyallaha barang siapa yang dia itu bertemu dengan Allah. La yusyriku bihi syai'an yang dia itu tidak berbuat syirik sama sama sekali kepada Allah. Dakhala jannah pasti masuk surga. Ini jaminannya. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dan barang siapa yang dia itu berbuat syirik ketika bertemu dengan Allah dakhala nar pasti masuk neraka. Ini jelas janjinya. Eh, enggak apa pasti masuk apa? Masuk neraka. Waliyadubillah. Eh, ini dosa kesirikan. Oleh karena itu kenapa kita ini paling getol dalam merangi kesirikan? Karena ini justru dalam rangka untuk menyelamatkan kaum muslimin, untuk menyelamatkan manusia. Justru itu menunjukkan rasa cinta kita kepada apa? mereka. Bukan karena kebencian kita. Ketika kita membahas kesyirikan ini bahaya, ini syirik, kamu ini jangan berbuat syirik. Ini adalah perbuatan maksiat. Ini justru adalah seharusnya orang yang diingatkan itu harus apa? Harusnya apa? Berterima kasih, bersyukur jazakallahu khairan ini diingatkan. Ini berarti orang menyelamatkan dirinya. Tapi kebanyakan orang sekarang ini orang kalau dibuat masuk kesirikan tok sejak dulu. Eh, nah ini masuk pertama kali ketemu saya, eh, langsung apa? Sirik lagi, sirik lagi. Karena memang perbuatan sirik itu adalah perbuatan yang yang sangat berbahaya dan sangat mudah orang terjerumus kepadanya dan tidak terasa. Rasulullah mengatakan asyirku fi hadil ummah, syirik di umat ini adalah eh, <clears throat> akhfa min dabibin namnati sauda. Itu lebih samar daripada langkahnya semut hitam. Langkahnya semut hitam. Sebagian riwayat menyebutkan di atas batu hitam. Yang lebih apa? Lebih ngeri lagi. Makanya kita apa? Perlu apa? Berhati-hati wa kullu hadhil ahadits semua hadis-hadis ini di, di atas ini tadi yatadihu minha fadlut tauhid itu akan nampak dan akan jelas bagi kita keutamaannya tauhid wa annahu akbaru amilin dan tauhid itu adalah merupakan sebesar-besar faktor li saadatil abdi bagi kebahagiaannya seorang hamba di dunia dan di akhirat wa a'zamu wasilatin dan merupakan wasilah terbesar, perantara terbesar litakfiri dunubihi yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Wa mahwi khotoyahu dan bisa menghilangkan nah, ini seluruh membersihkan seluruh kesalahan-kesalahannya. Tapi Allah sampai sini kita lanjutkan Allah. insyaallah. Barakallahu <clears throat>